السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكبر النجاة في الأخرى والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وعلى آله وأصحابه مصالح الدجى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat para alim ulama yang pandai tokoh masyarakat hadirin dan hadirat yang besar tak sebut gelar yang kecil tak sebut nama karena namanya tak apa juga Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkannya sama-sama dulu di rumahnya di masjid Darul Jannah Nurul Jannah betul Siratul Jannah ini jannah ini banyak sekali jadi terpaksa di buat namanya berbeda-beda ya. Ada Nurul Jannah, ada Siratul Jannah, ada Sabirul Jannah, ada Raudhatul Jannah, ada Nisaul Jannah. Besok entahlah ada Lasmanul Jannah nanti. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Nikmatnya sangat besar. Nak dibilang tak terbilang. Nak dikira tak terhingga kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Kita hanya berusaha dan berupaya sebagaimana kita memujinya, hendaknya kita berharap Allah pun memuji kita. Yaitu dengan senantiasa kita bersyukur kepadanya, memuji, bertakbir mengagungkan asmanya, insya Allah Allah pun akan menyebut kita dan membanggakan kita di sisi para malaikatnya. Apalagi kita pada kesempatan ini duduk dalam rangka e, mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah dan bermuda rasa di antara kita. Mudah-mudahan turunlah hendaknya rahmat. Mudah-mudahan dikelilingi pula oleh malaikat sehingga Allah SWT banggakan kita di kalangan para malaikat di atas langit. Kau muslimin dan muslimat, kemudian kita juga berhutang budi banyak kepada Nabi Alaihissalam. Pasalnya beliaulah dengan izin Allah menjadi pengikat sehingga kita boleh bersepakat semakin dekat kita kepada Nabi yang mengikat, kita akan semakin bersemangat untuk semangat. Tetapi bila semakin jauh kita dari Nabi, kita pasti pula sepakat untuk tidak sepakat. Karena pendapat sering bersilang. Kata selalu berseteru, Pemahaman sering bersetemu. Maaf bahasanya agak Melayu dikit. Bertemu ya. Kalau tidak saya terjemahkan nanti ada kosakata sulit. Dan saya berupaya tak pakai kata bahasa asing karena bahasa kita sangat kaya. Kita Indonesia ini punya lebih dari 700 bahasa atau lebih tepatnya 725 bahasa. Maka mohon maaf nanti bukan karena tidak pandai berbahasa, sisi titip, ismi ismi, tapi saya lebih senang berbahasa Indonesia. Ini dalam rangka amanat sumpah. Hah? Sumpah? Sumpah pemuda. Ini tak muda-muda lagi nampaknya. Ya kan satu bahasa bahasa Indonesia kita sudah dirusak oleh para akademisi kita yang menganggap bahasa ilmiah itu harus bahasa asing. Kita jangan mau ya. Pakai bahasa tidak setuju Ayolah iya. pakai nggak apa Ya. Kita kaya bahasa kok pakai bahasa orang yang notabene sering mengacaukan pemahaman kita, sering mengelabui pengertian agama kita. Oleh sebab itu ada istilah harbul mustalahat, perang istilah yang dilancarkan oleh kaum misionaris, orientalis dan imperialis. Sehingga ikhwanullah kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan, maka dari sekarang saya sudah pasang bendera, angkat bendera untuk perang ini kita hadapi pula dengan perang bahasa. Kita punya bahasa yang lebih hebat dari bahasa Inggris dari bahasa Perancis. Siap? Perang? Nah, hebat di sini. <laughs> Alhamdulillah. Ini baru bersemangat ini. Tapi bukan perang angkat senjata ya. Perang angkat bahasa. Perang angkat bahasa. Karena memang manusia ini maju Lo lihatlah dunia-dunia yang maju itu pakai dalam menyampaikan ilmu dalam bahasa orang itu transformasi ilmu bukan tak pandai sebenarnya salah paham pula pandai sebenarnya dikit-dikit daripada pada daripada nanti salah pakai tahu pula tak pas pakainya kan lebih baik bahasa kita aja ya pakai memindahkan ilmu itu dengan bahasa asli itu lebih cepat dipahami lebih cepat dipahami pahami dan lebih maju. Dia Jepang ngajar pakai bahasa Jepang. Inggris pakai bahasa Inggris. Uni Soviet pakai bahasa Rusia. Apa lagi? Korea pakai bahasa Korea, Cina pakai bahasa Cina, Prancis pakai Prancis, Jerman pakai bahasa Jerman. Indonesia pakai gado-gado. Makanya pendidikan kita semakin ke sini semakin kacau. Kita makin kacau kurikulumnya hampir ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Nah, ini kurikulum 2013 belum selesai, nanti ganti menteri pendidikan ada pula kurikulum 2014. Itu kerja orang. Kita masuk ke kerja kita. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi kita berhutang budi kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya dia yang menjelaskan kepada kita bagaimana maksud Allah dalam kitabnya. Nah, semakin kita memakai Nabi, kita akan semakin dekat dan sepakat. Tapi kalau sudah mulai kita menjauhi Nabi, maka mulai kita tidak mau bersepakat dan saling mendekat. Kapan itu terjadi? di saat ilmu tidak lagi favorit. Di saat ilmu tidak lagi menjadi barang yang dicari dan yang diperebutkan. Tetapi yang menjadi yang menjadi rebutan orang adalah hasil-hasil pemikiran. Hasil-hasil renungan. Hasil-hasil khalwat yang sering saya istilahkan dengan ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Ini kalau dikira-kira bagus ini jalan. Ini dirasa-rasa, hah? Utama ini jalan. Maka kira-kira kita tidak sama dengan kira-kira saudara kita yang lain. Rasa-rasa kita tidak sama dengan rasa-rasa saudara kita yang lain. Oleh sebab itu kalau rasa ini yang dijadikan alasan dan dikemukakan selalu, maka orang Sunda suka manis-manis. Betul? Jawa apa Sunda? Sama-sama ya, suka manis. Orang Padang suka pedas-pedas. Iya. Orang Aceh suka yang lengket lama, kunyit-kunyit. Ah. Apa lagi? Kalau orang Padang ah, ah, mana lagi? Orang Batak suka yang ditumbuk-tumbuk ya. Jadi kaum muslimin kalau rasa yang dijadikan maka akan terjadi banyak sekali perbedaan. Oleh itu, kalau kita buka kembali lembaran sejarah, kapan mulai banyaknya terjadi penyelewengan ubah agama? Penyelewengan akidah, penyelewengan ibadah, penyelewengan muamalah, penyelewengan akhlak dan adab di saat ilmu sudah semakin jauh. Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu pun dianggap sebagai pemuka, dianggap sebagai pemuka, pemuka agama. Dulu kalau tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu sejarahnya kok patung kok bisa masuk Mekah ya? Patung kok bisa masuk Mekah? Kenapa? Ingat sejarahnya? Tahu? tahu tuh malu. Patung itu Nabi Ibrahim kan dia kan disuruh Allah SWT wa antahira baiti lit-ta'ibin wal akibina wa sujud bersihkan rumahku ini untuk orang yang tawaf, untuk orang yang apa? ruku dan untuk orang yang sujud. Artinya bersihkan dari berhala-berhala. Beliau juga berdoa, wajudubni wa ya anakku budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah para berhala. Betul? Ibrahim sendiri yang juga memecahkan berhala orang-orang kafir waktu itu. Masih ingat kan? Masih? Betul ya? Tapi kok di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim kok berjejer tidak kurang dari 360 ekor berhala? Ya, Nah 360 ekor apa unit? Nah terserah lah. Tidak nah, pakai 63 nih ya. Ekor kan kan tidak berakal kan bukannya ekor ya. Dikira, kira unit barangnya kayak seperti orang pula. Maka kita sebut disebut orang gak pas juga ya. Karena bukan manusia ya. Jadi kita bilang 360 ekor saja lah. Ya. Berhala dari mana datangnya? Oh ternyata datang dari seorang yang namanya Amir ibn Lu'ay al-Khuzai. Loh kok bisa? Nah ini sejarahnya Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini dia secara fitrah orangnya baik, pemurah. Apapun kegiatan yang ada di Mekah waktu itu dia jadi penyumbang dana dan penyandangnya. Berarti donatur ya? kalau sudah jadi donatur rutin dan penyumbang terbanyak, kalau ada kegiatan keagamaan duduknya di mana? Depan apa di belakang? Pak, bapak banyak nyumbang sana duduk ya, gitu. Enggak, pasti. Oh, Pak, Pak Dar, Pak Dasman, sini sini sini sini duduk. Betul enggak? Duduklah dengan para petinggi agama waktu itu. Dan petinggi agama ini sebenarnya juga bukan orang yang berilmu. Tapi karena mereka yang paling tahu di antara yang tidak tahu akhirnya dianggap sebagai makar agama. Agama, coba kaum muslimin, boleh dibuat perbandingan. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung enggak? Kalau tersinggung saya enggak mau ini. Tolong jangan tersinggung ya. Ini enggak saya sebut payah juga enggak disebut payah juga. Sepakat enggak tersinggung? Sepakat? Eh kalau marah kan enggak enak kita cerita, Pak. Cerita depan orang marah tidak masuk, Boleh? Baik, baik. Ya. Sebagai perbandingan kaum muslimin, kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi, itu sopir taksi hafal Quran 30 juz. Tetapi di negeri ini, mohon maaf nih, banyak dari anggota MUI kita tidak hafal juz 30. Betul enggak? Kalau, kalau tuan tidak percaya, saya, saya bawa nanti ke sini. Ya. Jadi kalau di sana sopir taksi saja hafiz 30 juz. Di sini ada yang sudah dianggap ustaz karena punya punya SK. Ya. Sudah dianggap ustaz juz 30 tidak apa. Makanya pemahaman keagamaan di negeri sana tentu akan jauh lebih tinggi dari pemahaman di negeri yang pusatnya ada apa? juz tiga, tiga. Wajar tuh enggak? Wajar enggak? Wajar. Sangat-sangat wajar kaum muslimin. Nah waktu itu karena Amir bin Lu'ail al-Khuzai duduk selalu di depan. Sehingga lama kelamaan dia pun disuruh memberi sambutan memberi sambutan awalnya sebagai tokoh masyarakat, selanjutnya sebagai imam imam pengganti. Selepas itu jadi imam, imam tetap, tak lama jadi imam, imam besar. Yang hadirnya di hari-hari besar. Imam besar hadirnya di hari-hari besar. Baik. Jadilah Amir bin Lu'ay ini dianggaplah oleh masyarakat awam sebagai tokoh agama. Yang artinya bila dia berfatwa dalam masalah agama tidak akan ada yang berani membantah. Termasuk ustaz juga. Karena masing-masing ustaz itu sudah dapat. Hah? Entahlah apa namanya. Sudah dapat sesuatu dari dia. Karena dia orang kaya raya. Maka dalam sebuah ekspedisi dagangnya ke Syam yang waktu itu dikuasai oleh orang Romawi. Dia melihat di gereja gereja ada apa di dalamnya? Ada mushaf? Pak? Batu. Sebenarnya eh, eh, sebenarnya Injil sendiri mengharamkan batu. Injil sendiri mengharapkan batu. Oh Injil lama itu, memang ada Injil baru, Injil baru. <laughs> Di perjanjian barunya ada kok bahwa batu itu diharamkan karena itu syirik. Tapi kok di gerejanya ada? Karena mereka memang tidak lagi ber mempunyai ilmu. Nah, ketika Amir bin Al-Khuzai ini yang mengklaim juga masih menghidupkan sisa-sisa agama Ibrahim mereka kan mengaku keturun, mereka keturunan Nabi Isma, Ismail. Mereka masih mengatakan mengikut agama Nabi Ibrahim. Buktinya kalau bersumpah pakai apa? Pakai wallah ya? Pakai wallahi, bukan pakai haleluya, tidak. Dia bersumpah bukan demi Mahabharata, tidak. Oke. Ada apa dengan Mahabharata? Ini pasti nonton sebuah ya nampak. Saya dengar saja Pak, saya tidak punya televisi. <laughs> Jadi kaum muslimin dan muslimat mereka masih mengklaim hidupkan agama Nabi Ibrahim. Datang dia lihat di Syam ada patung-patung. Ditanya semua orang itu apa? Ini patung Nabi Isa. Ini patung Bunda Maria. Gunanya apa? Kalau melihat patung ini, ya kita teringat kepada mereka. Ini adalah semacam apa namanya uh, gambaran dari Tuhan kita. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya dia buat pulang patung dibawa pulang ke Mekah oleh-oleh istri oleh-oleh istimewa masyarakat yang menerima waktu itu karena memang sibuk dengan dunianya tidak lagi mempelajari agamanya seperti kondisi kita hari ini kaum muslimin, banyak dari kita tidak mau mempelajari agama. Mohon maaf, pernah salah seorang dirjen di Kementerian Agama, tapi jangan dicari sama orang dulu, tidak sekarang, sama kita belum ya. Tidak pandai baca Quran. Tidak pernah dengar kan? Tidak usah disebut sekolah. Iya. Seorang dirjen, apa itu dirjen? Direktur jenderal tinggi pangkatnya. Boleh. Saya tidak tahu cerita tinggi dan tidak no. Yang jelas tidak pandai baca Quran dengan huruf Arab Kan kacau nih ya Kacau tidak? Dulu tidak sekarang Sekarang mungkin lebih lagi Saya tidak tahu sekarang Mohon maaf Sekarang saya tidak tahu Itu dulu Saya tahu pun lewat kawan Yang kuliah di Mesir waktu itu Dirjen ini berkunjung ke Mesir dia minta buatkan doa ditulis sama kawan sebagai bahasa Arab. Eh jangan begini mas, pakai bahasa Indo, tulisan Latin. Innalillahi Saya kira katanya minta dibikinkan baris. Oke lah, ternyata tidak pandai membaca huruf A, huruf Arab. Tidak pandai baca huruf Arab berarti tidak pandai baca Quran. Karena di antara tulis kawan itu adalah ayat Rabbana Adina Fid Dunya Hasanah. Tidak pandai dibaca. Dirjen di Kementerian waktu itu departemennya waktu itu Departemen Agama. Jadi waktu itu Amir bin bawa patung pulang itu oleh masyarakat awam ada enggak penentangan? Ada enggak? Enggak ada. Ada juga barangkali yang berani dalam hati saja. Oh dia kan sudah tokoh agama kita itu. Dia kan sudah sering memberikan sambutan dalam acara-acara ahli besar kita itu. Dia sudah ahli itu. Dia perjalanannya ada kemana-mana. Padahal perjalanannya kemana-mana itu bukan untuk ilmu, tapi untuk lemu. Bukan untuk, nuntut ilmu. Perjalanannya memang dia pergi ke Yaman berdagang, dia pergi ke Syam berdagang, dia pergi ke Persia berdagang, tetapi dia bukan nuntut ilmu. Betul lah. Akhirnya masuklah patung ke Arab. Waktu awalnya hanya satu. Lama-lama kita banyak sebenarnya yang potensi dibuat pak, dibuatkan pak, batu. Akhirnya masing-masing kabilah minta pula jatahnya. Soalnya dia kan dari Bani Khuza'ah kan. Ini patung khusus Bani hur dari orang Quraisy. Nah, kabilah-kabilah Arab pun minta. Akhirnya Ka'bah penuh sesak oleh Pak oleh Pak 360 Sebulan tak ekor tak apa Yang penting tiga buah itu Pak Buah juga buah jangan kan 360 ya? patung berjejer dalam Ka'bah Bisa ya? Iya memang Karena ilmu sudah tidak lagi jadi favorit orang Nah kalau di akidah saja Teruknya sudah seperti ini Dengan hanya berkeyakinan tentang Allah Dengan kira-kira Padahal Allah kan tidak bisa dikira-kira ya Allah bisa dikira-kira Geleng semua nampaknya nah, Berarti setuju dong Allah tidak bisa dikira-kira kaum muslimin Allah itu gaib dari kita Tidak bisa kita reka-reka Gimana pun merekanya pasti salah reka kita gitu. Di akidah saja mereka ilmunya hanya kira-kira, tidak bermakai lagi wahyu, tidak memakai lagi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam masalah ibadah pun mereka akan juga main rasa main rasa rasa-rasa. Yang masalah pondasi utama saja mereka pakai bahan sintetis bukan bahan original Pasti di dalam masalah ibadah lebih mudah lagi mereka memakai bahan bahan sin sintetis apa bahan sintetis? ke bahasa orang lagi nih Bahan tiruan. Bahan tiruan. La ilaha illallah. Akhirnya mereka pun membuat berbagai macam ibadah yang tidak Allah turunkan kepada mereka. Misalnya ini salah satu banyak contohnya. Misalnya, orang-orang jahiliyah dulu haji benda, Haji ya. Haji enggak? Umroh enggak? Umroh. Berarti umrohnya di mana? Ini agama Ibrahim kan? Bukan agama syirik, bukan agama Hindu. Hindu tidak ada umrohnya. Buddha nggak ada umrohnya. Agama batinnya nggak ada umroh. ya umroh itu agama Islam. Mereka tetap umroh lah. Tetapi apa kerja mereka? Nah, ini kerjanya. Mereka mengira-ngira ilmu baru. Apa kira-kiranya? Orang Quraisy ini kan tinggal di tanah di tanah tanah suci. Maka orangnya mesti suci-suci. Kan gitu kita ya? Setiap orang yang keluarga kiai mesti kiai kiai walaupun ilmunya sudah dikirai tahu sudah dikirai nggak tahu nanti kita tafsirkan di akhir iya walaupun asal keluarga kiai pasti kiai padahal ilmunya sudah dikirai tahu dikirai tidak ada lagi ilmunya karena banyak punya kiai yang nyesal jadi kiai buktinya anaknya tidak dididik menjadi kiai tetapi dididik tukang jadi tukang ki tukang kirai Misalnya jadi kiai. Masalahnya kalau jadi kiai menderita hidup kita katanya. Jadi Buya Bunti ya kalau di kamarnya. Tahu Buya ya? Hah, tahu Buya ya? Dulu tuh kalau tamat pesantren, kalau ceramah bawa ya. nanti diisi oleh jemaahnya eh, dengan beras tekong satu tekong itulah namanya kira Buya Bunti. Bang, sekarang masih ada? Hah? Masih juga. Sekarang Buya Amlok Beda kan namanya, Hakikatnya sama juga Ya Pak Makanya kalau nak kaya Jangan jadi Buya Makanya banyak nyesal Jadi kiai sehingga anaknya Yong jen kau jojo dari Buya Ayali Yongnya Payah itu kita Maka disekolahkan sekolah-sekolah prospek Teknik, sekolah ekonomi Sekolah akuntansi Sekolah tansi-tansi ya. Nah, Jadi, apa yang mereka lakukan? Dikiranya setiap orang tinggal di Mekah, orangnya suci, pakaiannya juga suci. Maka mereka mulai mensyaratkan apa syaratnya? Siapapun yang tawaf di Ka'bah, Ka'bah ini suci. Tidak boleh pakai pakaian yang di luar tanah haram, mesti pakai pakaian orang yang ada di tanah di tanah haram. Ini ada peluang PAD-nya di sini ya. Pendapatan asli pendapatan asli daerah atau pendapatan asli diriku. Akhirnya mereka mensyaratkan seluruh orang yang ingin tawaf mesti pakai pakaian orang Quraisy. Maksudnya orang yang tinggal di tanah di tanah haram di sekitar Ka'bah. Lalu kalau pakaian orang itu tidak cukup, pasalnya tamu lebih banyak. Yang datang jemaah dari luar lebih banyak dari yang di dalam. Gimana solusinya? Siapa yang tidak dapat menyewa pakaian, mungkin duitnya tidak cukup, atau pakaian yang tersedia sudah habis stoknya, maka tidak boleh tawaf kecuali dengan telanjang. Geleng nampaknya. Mulai terbayang. Tawaf dalam keadaan telanjang, Pak. Makanya jangan heran kalau banyak sekarang profesi-profesi yang dulu profesi muda sekarang dijadikan profesi yang dipuja-puja. Apa contohnya? Misalnya got talent. Indonesia mencari mencari bakat, gajinya besar kecil. Padahal itu profesi budak hamba sahaya dulunya. Baik di kalangan Islam maupun di kalangan non-Muslim. Sekarang jadi profesi. Jadi profesi. Profesi yang diperebutkan. Makanya subhanallah kemudian anak kampar kemarin kan menang itu dalam kan, apa? Dalam ajang got iya gotnya. Got itu kan tempat sampah <laughs> ya. Semua cemerah. Got talent. Jadi talenta itu jadi got ya gitu. Ya. Betul juga namanya itu. Masya Allah ketika juara turun di lapangan terbang Andrus eh, Minuriadin turun di ruang lancang kuning. Masya Allah seperti pejabat. Hebatnya, kita dulu juara MTQ tidak pernah masuk lancang kuning aja tidak pernah masuk. Ya Allah. Ginilah kita kaum muslimin. Orang yang bikin fasad, bikin maksiat diagungkan. Orang yang bikin kebaikan di saya bodoh juara MTQ, MTQ masa usah aja gitu. <laughs> Merusak katanya kita. La ilaha illallah. Sampai sekarang belum pernah masuk lagi ruang kelancang kuning tuh Pak sebagai tamu, yang tak ada. Kemudian hadiahnya Masya Allah dapat 500 juta, setengah miliar. Ini adik-adik ini ada setiap tahun juara MTQ minta uang kuliah masih ngemis juga lagi. Ya masih juga ngemis gitu. Padahal juara itu kaum muslimin dan muslimat. Maka jangan heran kalau di negeri seribu satu keajaiban ini. Eh seribu satu keajaiban. Aneh tapi nyatanya banyak saya temukan kaum muslimin. Mohon maaf ini, jangan salah. Sekarang janji tidak marah ya? Janji tidak marah ya? Mohon maaf ini. Kita dulu di pesantren saya loh, jangan saya tidak nyinggung pesantren orang, pesantren saya dulu ya. Kami oleh kakak-kakak tingkat pengawas-pengawas itu ketika sholat dan, dan hebatnya khusus sholat maghrib saja. Yang lain tidak ada jemaah gitu. Tidak apa pula mas modelnya waktu itu ya. Nah, sholat maghrib kita disuruh jemaah yang senior-senior selesai ngumpul kita, mereka pergi ke asrama masing-masing. Nah, gimana tuh? Pergi ke asrama masing-masing. Sehingga perang itu terbawa juga ketika kita misalnya ngajar, anak-anak disuruh sholat berjamaah, dosennya pulang berjamaah. <laughs> pulang berjamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka memaksa setiap orang yang ingin tawaf harus pakai pakaian orang yang mereka anggap orang suci, yaitu orang Mek Mekah. Tidak bisa. Mereka harus lakukan sesuatu yang di luar, yang di luar pemikiran manusia. Harus tawab dalam keadaan tenang, lanjang. Siapa yang menurunkan ini? Kira, kira, kira-kira. Rasa, rasa-rasa. Tidak ada. Masa Allah menyuruh kita bertelanjang. Dalam WC saja khilaf ulama antara boleh dengan tidak telanjang. Apalagi tawaf di depan Ka'bah. Kiblatnya seluruh umat manusia yang beriman. Masuk akal? Tidak masuk akal kan? Tapi dilakukan Pak. Ini yang saya katakan aneh tapi tapi nyata itu. Jangankan hal-hal yang lebih rendah risikonya dari itu. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Berbicara tentang masalah muamalah, tadi akidah pakai kira-kira, rasa-rasa. Ibadah pakai kira-kira dan rasa-rasa. Muamalah pun juga kaum muslimin. Ya. Awal-awalnya riba tidak boleh. Selepas itu nggak boleh sesama Quraisy. Selain kuras bon, boleh besoknya karena terasa enak, eh enggak apa lah riba lah ya. Yang penting nanti untuk untuk Ka'bah kita tidak pakai uang riba. Bagus juga ya, kita untuk masjid pakai uang. <laughs> Kayaknya dari sini baik bagus orang tuh. Orang tuh bangun Ka'bah tidak boleh uang riba, tidak boleh uang zina, tidak boleh uang khamar, tidak boleh uang pungutan liar. Kalau kita yang penting dapat aja lah. yang dicari-cari dari mana asal muasal. Kaum muslimin. Hak apa namanya? Riba akhirnya menjadi tonggak perekonomian mereka. Ada satu dua yang ingin mencegah kalah. Karena al-jama'atu taghlibus syaja'ah. Sering kebersamaan mengalahkan keberanian. Betul? Jumlah banyak mengalahkan berani. Orang kalau berani, pemberani, tapi kalau sudah sekampung yang menghadapinya, takut. Iya enggak? Takut kira dia. Makanya nanti kalau ada pencuri, katanya kebar, keluar sekampung, pasti takut dia. Tapi kalau satu-satu, eh, abang jelang maju, saya, saya belakang, nah, itu maju ayam dia tuh. Tapi kalau dihadapi beramai-ramai, makanya banyak yang dipelasah sama orang kan?